Apa makna musanna ataupun makna al-mahmul bil musanna? Ya. Allati suratuhu ya suratul musanna lakin ikhtalla fihi asyurut ya hilang darinya syarat-syarat musanna. Ma makna musanna? Musanna Hmm? ما دل على الاثنين أو الاثنتين بزيادة في آخره صالح للتجرد وعطف مثله عليه وعطف مثله عليه الأبوان مثنى أو ملحق في المثنى مثنى mulhak. Kenapa? tadi dari definisi tersebut disebutkan. Karena la yu'taf mitluhu alaih. Tidak diatofkan yang semisalnya kepadanya. Coba kalau dipecah al-abawan jadi apa? Abun umun. Ja'a al-abawani kalau dipecah jadi apa? Ja'a al-abul um. Berarti apa? La yu'taf mitluhu alaih. Tidak bisa diatofkan yang semisalnya kepadanya. Yang semisal itu apa? Al-qamaron. Ya, kemudian juga al Apa Apalagi? Al-Aswadan, ya Al-Qamaron dan yang lainnya. <clears throat> Kalau Isnan, eh, Abdulaziz Isnan Muzak apa? Musanna atau Mahmul bil Musanna Isnan. Eh? Mahmul. Kenapa? Kenapa? Mahmul. Eh? Apa? Ki, kenapa isna disebut dengan mahmul atau mulhaq bil musanna bukan disebut musanna? Kenapa? Eh? Kenapa? Karena la yasluh apa? Atta jarud min tilka ziyadah. Tidak bisa dikosongkan dari tambahan tadi. Isnani isnun nggak bisa. Hmm. Kemudian An-nun ya aina takunu alamah li rafa' fil fil al mubarak mata idza tasala bihi Bamiru tathniyah wa bamiru jama' atau bamir al muannafa al-mukhatabah atau singkatnya idza tasala bi ad asalasa dengan tiga bomir, alif, wau dan ya. Kemudian wali nasbi khamsu alamatin al-fathatu wa hiya al-aslu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun wa hiya naibatun 'anil fathah. Kemudian nasab. Bagi nasab ada lima tanda. Yang pertama fathah. al asal dan fathah adalah tanda asli dari nasab. Tanda asal dari nasab. Wal alifu, kemudian alif, kemudian kasroh, ya pembuangan nun, wahia naibatun anil fathah wahia kembali ke mana wahia dan dia menggantikan dari fathah hia kembali ke mana kembali ke alif kasroh ya dan hadfun nun itu semua sebagai ganti dari fathah al fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a. Adapun fathah dia menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat. Fil ismil mufradi munsarifah pada isi mufrad yang munsorif ataupun ghairu munsorif fil ismil al munsorifa kana au ghairu munsorifin pada isi mufrad yang munsorif ataupun pada isi mufrad yang ghairu munsorif masih ingat apa makna asharaf mana sharaf apa at-tanwin wal jar bil kasrah kapan isim itu mamnu min asharaf Hah? Kapan? Ketika pada isim tersebut ada dua ilah cabang. Yang pertama kembali kepada apa? Lafadznya, yang kedua yang kembali kepada maknanya. Iya kan? Masih ingat yang kembali kepada lafadznya ada berapa macam? Kalau yang kembali kepada makna dua kan? Alamiah dan wasfiyah. Ya. Yang kembali kepada lafadznya ada berapa? Enam. Apa saja itu? ziyadah alif nun terus ha taknis bi ghori al alif kemudian ujmah tarkib tarkib apa yang dimaukan masjid terus apa adil iya itu ingat-ingat ya jadi isim itu ghori munsharif ketika padanya ada dua ilah cabang yang pertama kembali kepada maknanya yang kembali kepada makna kalau bukan alamiah maka wasfiyah yang kedua yang kembali kepada apa lafaznya tadi ada enam taknis dengan selain apa alif kemudian tarkib kemudian apa ujmah ziyadah alif nun kemudian apa wazan fiil ya kemudian apa lagi adil ya kemudian yang kedua ketika isim tersebut pada sirah muntahal jumu' ya pada bentuk sihol muntahal jumu' ataupun apa akhirnya alif tak nih apa mamduda ataupun maksuroh ini juga sama menghalangi isim dari sorof dengan satu ilah saja ya jadi <clears throat> sihol muntahal jumu' kemudian tak nih dengan alif mamduda ataupun maksuroh itu menghalangi isim dari sorof dengan satu ilah saja tapi satu ilah ini menduduki posisi dua illah. Itu diingat kembali ya pelajaran yang telah lewat. Contohnya wattaqullah ya a'rib man Tauruman sekarang giliran siapa? Wattaqullah, ittaqullah. Ittaqu Silamar Hazin nun. Ya, ini ala hazin nun. Terus wawu al wawu Bamir mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il al alif lil fariqah Allah mansub ya fulan bih mansub wa wahadna lahu ishaqa wa yaquba jadi Allah Allah munsharif ya itu ada alif lamnya ya al ilah ilahun kasih al ya ada perubahan karena ta'zim dan sebagainya menjadi Allah alif lam yang masuk alif lam al muarifah Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Di sini Ishaq wa Yaqub. Coba di Arab. <coughs> Wahabna fi'lun wa fa'il. Mun wahab fi'il fi'lun ma'din. Mabni ala sukun. Na bamir mutasil mabni ala sukun huwa mahal fa'il. Lahu <coughs> jarur majrur muta'alliq bi al fi'l Jadi jar majrur terkait dengan fi'il. Ada yang mengatakan lahu ini maf'ul bi yang kedua dari Wahaba. Kemudian Ishaq afulun bih mansub wa alamatun nasbi al-fathah. Wawu harfu Yaqub. Yaqub ma'tuf ala Ishaq. Ma'tuf ala mansub mansubun mithlu wa alamatun nasbi al-fathah. Wahaba itu ada tiga macam. <coughs> Kalau di sini wahaba bermakna al-hibah, al-ato, memberi. Ya. Ada juga di sana wahaba yang bermakna soyara. Itu butuh kepada dua maful. Seperti soyar soyaroni Allahu fidaak. Allah jadikan aku sebagai jaminanmu. Ya. Soyaroni Allah fidaak. Ya. Ah bukan soyaro. Wahabani Allah fidaak. Ya wahabanillah sidaak. Maful yang pertamanya ya itu domir mutasil kemudian yang keduanya fida ada juga di sana wahab hab bermakna ihsib ya hanya ada fil amrnya saja bermakna ihsib ada nanti di bab yang akan datang kemudian wa wa'adna Musa wa wa'adna Musa arif ya Rabb Ya, iz kalau wawu nggak tahu, wawu hasbama qoblah, wawu tergantung sebelumnya. Kalau nggak tahu, kalau tahu istinafiyah, istinafiyah dikatakan. Kalau atifa, atifa. Iz borof zaman lima lima mabok. Iya. Fi mahali pada mahalnya apa? Borof kalau borof apa? Fi mahali nasbin. Dan dia mudhaf. Kemudian wa'adna disebut itu fi'lun wa fa'il karena gandengan sih. Iya, fi'lun wa fa'il kemudian satu-satu. Wa adana fi'lun wa ad fi'il madin. Ya, fi mahali la mahala lahu. Benar ya. Na dhamir mutasil Ya mabni ala sukun Fi mahali Raf'in Raf'in Fa'il kalau disukun sebelum la itu fa'il, kalau di fathah maf'ul. Wa ada misalkan. Dorobna dengan dorobana beda. Kalau dorobna na'nya fa'il, kalau dorobana na'nya maf'ul. Dilihat sebelum na'nya. Kalau sebelum na'nya sukun berarti na'nya apa? Fa'il. Kalau sebelum na'nya fathah berarti maf'ul. Kemudian diulangi nak, lamir Ya, fa'il. Musa maf'ul bi al-awwal. Jadi wa'ada itu butuh dua maf'ul. Apa lanjutan ayat ini? Wa id wa'adana Musa arba'ina, ya kan? Arba'ina itu maf'ul yang kedua. Musa maf'ulun bi mansub wa alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala akhirih. Mana min dhuhriha? Ya? ya, kemudian arba'ina maf'ulun tsanin mansub wa alamatun nasbihi aliyan niyabah yannahu mulhaq Jamil mufakir Salim. <clears throat> ya. Itu tempat yang pertama dari fathah yaitu pada semua isi mufrad. Apakah munsorif ataupun ghair munsorif. Apakah fathahnya zahir ataupun muqaddarah gitu. Kemudian wafi jam'i taksir munsorifan kana atau ghair munsorifin. Kemudian tempat berikutnya dari fathah setelah pada isi mufrad adalah pada jamak taksir apa itu mana jamak taksir? Masih ingat? Ma dalla ala aktsar min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi sighati mufradi Munsharifan kana aw ghairu munsharif. Apakah munsharif ataupun ghairu munsharif? I'rabnya apa? Munsharif. Munsharifan di sini. Kenapa mansub? Hah? Munsharifan kana aw ghairu munsharif? Sebagai apa? Khabar kana muqad muqaddam. Khabar kana yang didahulukan. Isimnya dhamir mustatir pada kana. Fihi jawazan takdirnya huwa kembali kepada jamak taksir. Ghaira kenapa mansub? Ghaira kenapa mansub? Karena ma'tuf kepada yang mansub, ma'tuf kepada munsharifa sehingga ikut mansub. <coughs> Tempat yang kedua adalah pada jamak taksir yang munsharif ataupun yang tidak munsharif Contohnya watarol jibala. Coba arif man ba'dahu ya tara ya marfu litajarrudihi sebutkan amilnya ya minan nasib wal jazim wa alamatuna raf'ihi الضمة المقدرة ما من ظهورها التعذر لأنه معتل الألف ya. karena dia fi'il mudhari yang mu'tal alif الجبال وفعله ترى وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت الجبال مفعول به ya ya wa'adakumullahu maghanima katsirah wa'adakumullahu maghanima katsirah coba di Arab sama ya wa'ada butuh kepada dua maf'ul wa'adakumullah kafi maghani katsira ya ya rab wa'ada fi'il madin apa iya terus kaf dhamir hanya kaf saja kaf dhamir mutasil mabni ya mabni ala dhamm fi mahalli nasbin maf'uluhu al al awal mim alamatul jama' mimnya tanda jama' saja Allahu fa'il ya maghanima ya maf'uluhu asani maf'ul yang kedua mansub ala nasbihi al fathah wa huwa aywa eh, maghanima katsiratan katsiratan irabnya ya, apa sifat bagi maghalim sifat lil mansub mansub mislu wa alamatu nasbi al fathah dhira ala akhirih wa al ayam arib lil fariqah al ayama Assalamualaikum Iya. Al ayama itu bentuk jamak dari apa? Aimun. Aimun itu adalah seorang wanita yang tidak bersuami, apakah gadis ataupun janda. Itu disebut dengan aimun, jamaknya ayama. Ayama. Kalau maghanim, mufradnya apa maghanim? Hah? Maghnam ya. Kalau jibal, mufradnya apa? Jabalun. Iya. Jadi pada jamak taksir apakah yang munsorif atau munsorif hmm. ketika mansub itu dengan fathah. Apakah fathahnya zahirah seperti pada al-jibala ataupun muqaddarah seperti pada al-ayama. Wa fil fi'l al-mudhari'i idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Nahwu lan yanala Allah luhumuha wa la dima'uha. Tempat yang ketiga dari fathah sebagai tanda dari nasab setelah yang pertama pada isim mufrad, yang kedua jamak taksir adalah pada fi'il mubore apabila dimasuki oleh penasab. Dan akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Apa makna sesuatu pun masih ingat? anun <clears throat> asalasa wabomir asalasa Tiga macam nun. Nun niswah, nun taukid khafifah dan nun taukid sakila Kemudian tiga bomir ini maksud apa? alif itsnain au jamaah dan ya al mukhatabah itu disingkat an-nun asalasa wa bamir asalasa nahu lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha tidak akan sampai kepada Allah daging-daging dan darah-darahnya ketika kalian berkurban walaki yanaluhu taqwa minkum tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian kepada Allah sahabat ya Rabb lan واستقبال namanya lagi lan harfu nasbin wa nafsin واستقبال ينال فعل المضارع منصوب يا الله الله الله يا منصوب على تعظيم مفعول به يا وعلامة نصبه الفتحة لحومها فاعل مرفوع ya apa bahwa ha bamir mutasil betul mabni ala sukun ya mabni wala wawu harfu la dima uha ya ma'bof Ma'bof ala marfu marfu mislu alamat rafi al al ad-dhamma wa huwa mudhaf ha Simahale jari mudhafun ilaih. Wa ammal alifu mudah ya kalau film mubarak sering dicontohkan sehingga di sini hanya ada satu contoh. Wa ammal alifu fatakunu alamatan nasbi fil asma'i sittah. Adapun alif maka alif menjadi tanda bagi nasab pada isim-isim yang enam. Ya. Apa yang ditambahkan di sini? Eh? Yang ditambahkan dari tufah Hanuk. Ya. Dalam hadis disebutin apa? Man ta'azza bi'azail jahiliyah fa'iddu bihani abi wala taknu. Ya. Siapa yang dia merata dengan ratapan jahiliyah, maka silakan dia menggigit kemaluan bapaknya dan nggak perlu dikunyah-kunyahi, sebutkan saja namanya. Nahu ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu salah seorang dari bapak ataupun bapaknya salah seorang di antara kalian. Coba di Arab, maka Muhammadun aba ahadin mirijalikum ma ma oh isnafiyah ma nggak ada ma ma nafiyah harfun nafi ya kana fil madhi naqis yarfa'u tarfa'u isma akan sebelum khabar Muhammadun Ismu kana marfu alamat rafi. Ya. Aba khabar kana mansub. alamat nasbi al alif niyabah li'annahu ya minal asma sittah. Di sini syahidnya aba. Wa huwa aba mudhaf. Ahadin mudhafun ilaih majrur. Wa ujarahi jarihi min rijalikum ismul majrur bimin wa alamatu jarihi al kasrah ya wa huwa rijal mudhaf kaf amir mutasil mabni ala dhammah fi mahalli fi mahalli jarin mudhafun ilaihi mim alamatul jam' mimnya tanda jamak saja ya wa nahfazu akhana ya akhana di sini syahidnya mansub tandanya alif. arif bi rob ya. Fihi, dhamir satu fihi takdiru ya takdiruhu na ya nahnu maaf maf'ulun bi mansub Alamat nasbi al alif ni apa Liannahu wa bahwa akha mudhaf. Na dhamir mutasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhafun ilaih. Wa taqulu ra'aitu hamaki wa hanaki. a'rib Ya. Ya ra'a. Mabni ala sukun ya. Terus atta domir ya mabni fi mahali hamaki mafulun jadi Anahu, annahu kamu sana <laughs> minal asma'i sita wa huwa hama ya mudhaf kaf ya halal al-kasri ma'al jarin mudhafun ilaihi wa hanaka ma'tuf ala al-mansub mansub itu an kana dha malin an kana dha malin karena dia memiliki harta benda ah arif ya karena naqis tarfa isma wa tansibul khabar mana domirnya kana apa isimnya kana ya ismuha ismu kana banu satir fihi jawaz dan takdiruhu huwa za khabar kana mansub wa alamat nasbi ya al alif niaba ya ya nahu ya minal asmi sita wa huwa za mudhafun malin mudhafun lay. majrur wa alamat jari Ya, al kasra zahirah ala akhirih. Satu lagi. Wa amma al ammal kasratu fatakunu alamatan li nasbi fi jam'il muannats salimi wa ma humila alaihi nahwu khalaqallahu samawati wa in kunna ulati hamlin. Adapun kasrah maka kasrah menjadi tanda. Ya. Alamatan uh, Marwan Eromnya apa alamatan? isim kana Ka Masa isim anak? Abu Surah alamatan Arabnya ya apa? Mansub apa? Apa? Khobar kana, khobar takun. Isimnya domir mustatir. Takdirnya hiya kembali kepada kasroh. Adapun kasroh maka kasroh menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannatsi salim dan yang dibawa kepada jamak muannatsi salim. Dia surahnya ya mahumila ala jam'in mu'anati salim atau mulhak Ya, dengan jamak mu'anati salim surahnya bentuknya seperti mu'anati salim. Hanya saja tidak terpenuhi padanya syarat-syarat dari jamak mu'anati salim. Jadi ya, antaranya <clears throat> adalah isim jamak, isim jamak. Seperti ulat, isim jamak. Maknanya jamak, tidak ada bentuk mufrad dari lafadznya. Kalau mufrad ya dari lafadz yang lain, sohibah ataupun zat itu mufradnya. Ataupun eh, seorang ya yang dinamai dengan nama ini. Ya, seperti ada orang yang namanya apa? Aisyatu ya, atau Fatimatu, maka juga sama. Di Arab seperti jamak muannats salim, hanya saja namanya beda, dia mulhaq. Contohnya khalaqallahu samawati. Allah telah menciptakan langit-langit. Arif di surah di Arab. ya, as-samawat ya wa in kunna ulati hamlin in in harfu apa ismu eh, harfu syarat tajzimu fi'lain menyejemkan dua fi'il sekaligus kunna kunna fil amr fil madhi Iya, naqis. Fi'il madhi naqis. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar dan dia pada mahalnya apa? Jazm. Terus nun di sini abamir al mudghamah yang dilebur dengan tadinya kan kana kan bersambung dengan nun niswah jadi kunna. Iya. Iya. Bamir mutasil mabni ala fat fi محل rafin ismu kana iya ulati oh, khabar kana mansub ala matu nasbihi al al alif al kasra niyabah anil fathah li annahu jama taksir ha li annahu li annahu li annahu mulhaq ilmu anasi salim mulhak ya eh? wahua ulat mubawaf hamlin mubawafun ilaih majrur wa alamatu jari al kasra dhairu akhiri ya dimungkinkan ya ya silakan barangkali ada yang mau ditanyakan ditanyakan sebelum kita tutup masih ada waktu satu atau dua menit Hah? Ya. Ayama. Ayama adalah wanita-wanita yang masih sendirian. Ah, maksud dalamnya janda ataupun gadis. Aimun, maksudnya Aimun. Yang lain? Gak ada? Ya, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Ya terus di murojaah hafalannya dan juga definisinya dan juga i'rabnya. Ya, tiga perkara yang antum harus kuasai, hafalannya, kemudian definisi ataupun syarat-syarat yang kalau ada disebutkan di situ. Dan yang terakhir i'rabnya. Insyaallah kalau tiga perkara ini antum kuasai, maka sudah bisa antum mengambil faedah dari kitab ini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.